ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد Bapak dan Ibu sekalian, Alhamdulillah Kita bersyukur kepada Allah atas limpah karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Pertama, nikmat Islam dan nikmat iman Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai manusia yang tiada lain manusia tempatnya kebodohan. Allah firman, "Wa kana insanu jahula." Dan manusia itu adalah jahul. Jahul itu artinya banyak tidak tahu tahunya. Karena manusia lebih banyak tidak tahunya daripada tahunya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menuntut ilmu. Untuk apa? Allah memerintahkan manusia menuntut ilmu di dalam ayat-ayat yang banyak. Demikian pula Rasulullah SAW memerintahkan umat untuk menuntut ilmu. Karena yang pertama, manusia akan sampai kepada derajat kemuliaan dengan ilmu. Dengan tanpa ilmu manusia tidak akan sampai kepada derajat kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman Laqad al insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna. Semua Tsumma radadnahu asfala safirin kemudian kami kembalikan kepada tempat yang paling rendah. Ketika manusia menghiasi dirinya dengan ilmu, Allah muliakan dia. Cobalah kita perhatikan sedikit firman Allah dalam surat Iqra. Allah berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم bil qalam 'allama al-insana يعلم اقرأ Iqra bacalah Bismi rabbikal khalaq dengan nama Rabbu yang telah menciptakan Khalaqal insana min alam yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah ini ayat yang pertama kali turun Bapak sekalian Ternyata ayat yang pertama kali turun kepada Rasulullah SAW bacalah. Lalu Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Apa apa ya korelasi atau hubungan antara bacalah dan Rabbmu yang paling mulia. Lalu Allah menyebutkan padanya apa? Alladhi 'allama bil qalam yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Ayat ini memberikan sinyal Allah Maha Mulia. Berarti yang memiliki kemuliaan itu Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam. Bacalah Rabbmu yang paling mulia yang telah mengajarkan manusia dengan pena. Seakan Allah memberikan isyarat bahwa orang yang menuntut ilmu pasti diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang Bapak sekalian, setiap kita saya yakin bagaimana mendengar para ulama terdahulu mereka mulia. Allah muliakan para ulama, Allah muliakan para ahli ilmu. Nama mereka begitu sangat harum dan telinga-telinga kita pun merasa senang mendengarkan mereka. Dahulu di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, waktu itu Umar bin Khattab memanggil gubernur kota Mekah. Kemudian gubernur kota Mekah pun datanglah ke kota Madinah. Lalu kemudian Umar bertanya, siapa yang kamu angkat sebagai wakil kamu di kota Mekah. Kata gubernur ini Ibnu Abza. Siapa itu Ibnu Abza? Maula Mimawadina. dia salah satu orang yang bekas hamba saya kami. Kata Umar, engkau jadikan hamba saya sebagai pemimpin. Kata gubernur ini, Innahu hafidun di kitabillah. Tapi dia hafal Al-Qur'an dan dia menguasai ilmu faraid. Maka Umar bin Khattab berkata, "Shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Sungguh benar apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Allah yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwaman wa yadh'u bihi akharin." Allah mengangkat dengan Al-Quran ini suatu kaum dan Allah merendahkan kaum yang lain dengan Al-Quran Karim. Bapak pernah mendengar seorang ulama yang bernama Muhammad bin al -Aqas? Muhammad bin al aqas fisiknya buruk, pendek, ya, hitam, kemudian bungku leher yang masuk ke dalam di saat ia kecil selalu menjadi bahan ledekan teman-temannya akhirnya ibunya yang bijak berkata kepada anaknya hai anakku tidaklah kamu main dengan anak-anak kecuali pasti kamu selalu diledek Menutupi ilmu sana akhirnya Muhammad bin Auf menutupi. ilmu 20 tahun lamanya dia menuntut ilmu akhirnya dia diangkat sebagai korbi ya. dan sangat berwibawa berwibawa di zamannya kenapa karena keilmuan dia makanya subhanallah ya Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu Allah firman yarfa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengangkat derajat orang yang berilmu beberapa derajat. Maka orang yang menuntut ilmu pasti mulia, mulia. Pasti Allah akan muliakan dia dengan ilmu tersebut. Dan itu memang kesempurnaan seorang hamba dengan ilmu. Tidak mungkin seorang hamba sampai kepada derajat kesempurnaan kecuali dengan ilmu. Siapa yang ingin sempurna maka tuntutlah ilmu. Ikhwan Islam azakumullah. Oleh karena itulah ya di dalam Al-Qur'an anjuran menuntut ilmu banyak sekali. Di dalam hadis Nabi SAW anjuran menuntut ilmu sangat banyak sekali. Di antaranya Allah Taala berfirman menceritakan tentang penduduk api neraka. Allah berfirman wa laqad zarafna li jahannama katsiran al jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun sungguh kata Allah kami telah mempersiapkan untuk neraka jahanam penduduk-penduduknya itu bagaimana sifat penduduk neraka jahanam? Allah mengatakan apa? Lahum kulubun la Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum a'yunun, mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah. Walahum adanun la yasma'una biha. Mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengatakan apa? Ulaika al anam mereka itu seperti binatang ternak kata Allah. Bal hum bahkan mereka lebih sesat lagi. Ternyata Bapak sekalian, sifat penduduk api neraka itu apa? Mereka tidak mempergunakan alat-alat menuntut ilmu untuk menuntut ilmu. Kata Allah, mereka punya hati fungsi hati untuk memahami tapi ternyata mereka tidak gunakan hati mereka untuk memahami ayat-ayat Allah mereka memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat kebesaran Allah mereka memiliki telinga tapi tidak digunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah akibatnya apa ulaika kal an'am kata Allah mereka itu seperti binatang ternak balhum bahkan lebih sesat lagi. Bahkan terkadang Pak binatang ternak saja dengan instingnya dia masih bisa membedakan mana yang baik buat dirinya, mana yang tidak baik. Bapak ambil heroin, bapak ambil narkoba, tawarin ke ayam. Saya yakin ayam tidak mau bahkan kalau bapak bawa pisau ancam tuh ayam eh kamu kalau nggak makan saya bunuh kamu nah. tetap ayam tidak mau makan kenapa pak secara insting ayam tahu ini bagus bapak tawarkan narkoba ke kambing saya yakin kambing mau makan secara insting kambing tahu ini tidak bagus padahal kambing ayam tidak bisa berpikir Kambing dan ayam tidak bisa memahami, tidak punya akal. Sedangkan manusia punya akal, dia tahu narkoba itu bahaya, tapi kok anteng dikonsumsi juga. Maka yang seperti ini tidak menggunakan akal pikiran namanya apa? Ya. Maka Allah mengatakan mereka itu seperti binatang ternak bahkan lebih sesat lagi. Allah kepada Islam Allah. Makanya Allah berikan kepada kita akal pikiran. Jangan kita gunakan untuk memikirkan hal yang sia-sia. Allah berikan kepada kita akal pikiran. Jangan hanya sebatas untuk memikirkan syahwat, syahwat dan hawa nafsu. Percuma, Pak. Tapi gunakan akal pikiran kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Gunakan akal pikiran kita untuk memahami hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak di antara kita mempergunakan akal pikirannya memikirkan syahwat, memikirkan hawa memikirkan wanita dan yang lainnya percuma akhirnya. Ikhwat Islam azakumullah. Maka dari itulah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk mentadaburi Al-Qur'an afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an atau hati mereka telah terkunci mati Allah juga berfirman afala yatadabbaruna al-Qur'an tidakkah mereka mentadabburi Al-Qur'an walau kana min 'indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan katsiran Kalaulah Al-Quran itu datang dari selain Allah Mereka akan mendapatkan dalam Al-Quran pertentangan yang banyak Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kita untuk apa? Mempelajari Al-Quran Mentadaburi Al-Quran Ya Allah juga berfirman Walaqad yassarna Al-Quran lidzikri Fahal min mudakir Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran sebagai peringatan maka ada orang yang mau mengingatnya kata Allah Subhanahu wa taala ikhwatul iman azakumullah maka kita hidup di dunia tidak sia-sia kita hidup di dunia tidak sama dengan hewan dan binatang ternak Allah berfirman dalam surat Al-Mu'minun Afahasibtum annama khalaqnakum abada وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق Apakah kalian mengira kata Allah apa Afahasibtum annama khalaqnakum abada Apakah kalian mengira bahwa kami menciptakan kalian sia-sia Wa annakum ilayna la turja'un Dan bahwasanya kalian tidak akan dikembalikan kepada kami Tidak mungkin Pak Manusia tidak sama dengan binatang ternak Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk sebuah tujuan yang agung Agung Imam Syafi'i ketika menafsirkan firman Allah dalam surat Al-Qiyamah sabul insanu ayyutraka sudah Apakah manusia mengira akan dibiarkan sia-sia Kata Imam Syafi'i ayla yu'mar wa la yudha yang tidak diberikan perintah dan tidak diberi larangan Tidak mungkin Kita hidup di dunia diciptakan oleh Allah Diberikan nikmat oleh Allah Tiada lain adalah untuk tujuan beribadah kepada Allah Allah berfirman Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia Kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah saja Tujuan yang Fadil itulah ini apa Islam Azzaqullah Siapa yang mempelajari Al-Quran Dan siapa yang mempelajari hadis-hadis Nabi SAW Dia akan mendapatkan bimbingan yang paling lurus di dalamnya Dan siapa yang mencari selain Al-Quran sebagai bimbingan Hakikatnya adalah Dia akan menyimpangannya dari jalan kebenaran Karena kebenaran yang mutlak itu berasal dari mana? Dari Allah Kebenaran yang mutlak itu berasal dari wahyu. Sedangkan akal-akal manusia tidak mutlak kebenarannya. Banyak orang begitu bangga dengan akal pikiran. Dia menganggap seakan-akan akal itu segala-galanya. Subhanallah. Kalau dijadikan akal manusia sebagai patokan dalam kehidupan, lalu akal siapa yang akan kita jadikan patokan? Karena setiap manusia pasti pendapatnya berbeda-beda. Tentulah pencipta akal yang harus kita jadikan patokan yaitu yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman azakumullah. Menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban setiap muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." ya menuntut ilmu wajib atas setiap muslim Pak ya setiap muslim wajib menuntut ilmu Pak ilmu apa yang wajib ilmu seperti apa yang wajib kita pelajari kata para ulama yang wajib kita pelajari adalah yang akan ditanya di kuburan Bapak tahu tidak setiap manusia dan telah dikuburkan, dia akan ditanya tentang tiga perkara. Apa itu? Di kuburan nanti kita akan ditanya tentang tiga perkara. Yang pertama apa? Man buka Siapa rohmu. Yang kedua apa? Waman yuka Siapa nabi nabimu? Yang ketiga apa? Wamadinuka? Apa agamamu? Kita akan ditanya itu, Pak. Sekarang nanti di kuburan yang akan menjawab itu hafalan atau amal Amal. Kalau cuma, cuma ngapalin, saya yakin anak SD pun hafal. Tuhan ku Allah, Nabi-Ku Nabi Muhammad, Agama ku Islam. Tapi di kuburan, Pak, yang akan menjawab itu adalah merupakan apa? amalan kita. Orang yang bisa menjawab Rabbi Allah, Tuhanku Allah, yaitu mereka yang waktu hidupnya mengenal Allah. Mereka yang waktu hidupnya mengenal hak-hak Allah, siapa Allah, siapa penciptanya. Itu yang akan bisa menjawab Rabbi Allah, Rabbi Allah. Orang yang bisa menjawab Nabi ku Nabi Muhammad tentu mereka yang mengenal siapa Rasulullah. Bagaimana ajaran Rasulullah, bagaimana kehidupan Rasulullah. Kemudian dia pun berusaha menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam kehidupannya. Dan orang yang bisa menjawab agama Islam yaitu orang yang mempelajari Islam dan menjalankan Islam dalam kehidupan dia. Makanya disebutkan dalam Bukhari Adapun orang yang fasik dan suka berbuat dosa Ketika ditanya Siapa Rabbu? Dia akan menjawab Ha ha la adri Saya tidak tahu Innama samitun nas yakuluna fakultuhu Dahulu aku hanya sebatas mendengar orang-orang mengucapkan sesuatu Lalu aku pun ikut mengucapkan hal itu Artinya dia tidak punya ilmu Makanya coba apa ya banyak kaum muslimin rajin ngikutin berita. Wah, ya mungkin setiap hari baca koran, mungkin setiap hari khotam koran bukan khotam koran ya, khotam koran, masya Allah. Tiap pagi langganan koran, baca koran rajin, masya Allah. Berita per berita diikuti. Padahal di kuburan gak bakalan ditanya sama mereka mungkar dan nakir. Kamu ngikutin berita hari ini enggak? Ya. Di kuburan tuh ditanya oleh mereka mungkar nakir, siapa rohmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Itu yang akan ditanya, Kenapa kita terkadang lebih semangat membaca berita daripada membaca Al-Quran? Kenapa kita ini terkadang lebih semangat membaca koran daripada membaca Quran? la ilaha illallah. Akhirnya akhirnya Allah. Padahal kalau kita membaca Al-Quran kebahagiaan untuk hati kita. Orang yang membaca Al-Quran dijamin dia akan bahagia hidupnya. Allah berfirman, Allah Bidikrillah dzikrillah tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati itu akan hati itu akan tenang kata Allah swt kekuatan iman maka Rasulullah saw menganjurkan pula umatnya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis-hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda di antaranya Muslim man salaka tariqan yang kami sufi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah siapa yang berjalan meniti siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan yang menuju surga. Kata Rasulullah, siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu, Allah mudahkan jalannya ke mana? Ke surga. Kalau Bapak mau pergi ke suatu tempat, mau kemana Pak? Ke Bapak tahu tempatnya? Enggak. Jalannya tahu? Enggak pembangunannya orang nggak mau nggak boleh peta nggak mau terus bapak mau jalan gimana ya terserah saya saya yakin kalau bapak tidak tahu jalannya bapak tidak akan sampai ke tempat yang bapak inginkan kita pun di dunia sedang pergi menjadi kepada dua tujuan kalau kita tidak pergi ke surga, ke neraka. Sekarang semua kita saya yakin ingin pergi ke surga. Sekarang kita tidak tahu jalan menuju surga apa. Bagaimana kita akan sampai ke surga? Makanya Rasulullah mengatakan siapa yang meniti jalan untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya kemana? Ke surga Kalau kita ingin dimudahkan jalan kita ke surga Supaya kita sampai ke surga Tuntutlah ilmu yang menuju surga Bapak dan Ibu sekalian, Azzaikumullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di suatu masjid dari masjid-masjid Allah. Yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajari di antara mereka illa nazala alaihi musakina wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafatkumul malaika wa dzakarahumullahu fi man kata Rasulullah tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah mereka membaca Al-Qur'an dan mereka saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka apa? sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah mereka akan dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa hafatkumul malaika, mereka akan dikelilingi oleh malaikat. Wa dzakarallahu fi man dan Allah akan sebutkan mereka di hadapan malaikat yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwat Islam, azakumullah. Ini keutamaan yang besar. Kita duduk di majlis taklim Ternyata majelis taklim, majelis ilmu itu Pak, majelis yang dihadiri oleh malam malaikat. Iya. Kata Rasulullah SAW, Inna lillahi malaikatan sayyahin Allah memiliki malaikat yang bertebaran di muka bumi Ya kami sunnah dan dzikr Mereka mencari majlis-majlis dikir. Kata Anas bin Malik yang dimaksud dengan majlis dikir di sini itu majlis ilmu jadi malaikat ada malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majelis taklim. Kalau mereka menemukannya, segera mereka mengelilingi majelis taklim itu dan terus sampai ke langit dunia. Masya Allah kepada Islam Ini menunjukkan keutamaan majelis taklim, majelis yang dibahas pada ilmu Allah majlis yang dibacakan padanya Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Subhanallah kepada ya Islam Alhamdulillah penting sekali kita untuk meraih keutamaan ini ya. Banyak manusia untuk hadir di majlis taklim berat kakinya. Tapi kalau tanggutan, uh, diundang majlis taklim padahal undangannya nggak diundang pun la ilaha ya maka bersyukurlah kepada Allah antum-antum yang diberikan oleh Allah semangat untuk menuntut ilmu karena orang-orang yang semangat menuntut ilmu itu tanda Allah inginkan kebaikan kepada dia Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Muslim Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid Siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah jadikan dia faqih dalam agama. Lakin tanda orang yang Allah inginkan kebaikan kepada seseorang apa? Dia mau dan semangat memahami agamanya. Berarti mampu mukhalafahnya, pemahaman kebalikan dari ayat hadis ini apa? Tanda orang yang Allah inginkan kebaikan gimana Pak? Dijadikan dia huh? dan mau memahami agama. kebaikannya gimana? Tanda orang yang Allah tidak inginkan kebaikan padanya Berarti dia tidak akan peduli dengan agama Mau peduli, gak mau belajar agamanya Apa sih Islam? Apa sih Al-Quran? apa sih hadis ah, nggak penting bagi saya yang penting saya senang yang penting saya puas la ilaha illallah berarti orang ini orang yang tidak diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi ternyata antum-antum di sini alhamdulillah mau duduk di majelis taklim mau memahami agama Allah Subhanahu wa taala maka bersyukurlah kepada Allah atas karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita Ikhwatul iman, azakumullah. Menuntut ilmu, ikhwatul Islam, azakumullah. Memberikan mendatangkan doa seluruh makhluk. Seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi mendoakan orang-orang yang menuntut ilmu Allah. Imam Ahmad meriwayatkan dalam sunatnya, Rasulullah SAW bersabda, wa inna man fis samawati wa man fil ardi hatta al-hitan fil ma'il bahar wa hatta an-namla fi juhriha la yastaghfiru lil 'alim wal muta'allim kata Rasulullah sesungguhnya yang ada di langit dan di bumi sampai-sampai ikan di lautan dan sampai-sampai semut di lubangnya apa yang mereka lakukan la yastaghfir memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu dan menuntut ilmu. Bayangkan Pak, ikan-ikan yang ada di lautan memohonkan ampunan untuk siapa? Orang yang menuntut ilmu dan orang yang berilmu. Sampai-sampai yang ada di langit? Iya. Kenapa? Yang ada di langit, planet-planet dan yang lainnya memohonkan ampunan untuk orang yang berilmu yang ada di bumi, ikan-ikan di lautan, demikian pula bebatuan, pepohonan memohonkan ampunan untuk penuntut ilmu. Kenapa kata para ulama? Karena ilmu itu manfaatnya dirasakan oleh mereka. Bapak tahu Pak, apa manfaat langit? Langit mengambil manfaat apa dari ilmu? Bapak tahu? Apa yang diambil oleh langit manfaat ilmu? Allah berfirman, coba dengarkan firman Allah. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib amal amalu bulan yarfa'u. Kepada Allah lah ucapan-ucapan yang baik itu naik. Dan Allah angkat amalan-amalan soleh para hamba. Jadi amalan soleh para hamba itu diangkat ke langit. Ucapan-ucapan yang baik diangkat ke langit Makanya apa? Amalan-amalan sholat itu ketika diangkat ke langit memberikan manfaat untuk langit. Imam Syafi'i ketika menafsirkan firman Allah, "Fama bakat alaihi sama langit tidaklah menangisi mereka." Menangisi siapa? Menangisi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Allah mengatakan langit tidak menangisi kematian mereka. Kata Imam Qatadah, langit tidak menangisi kematian orang yang tidak beriman karena mereka tidak memiliki amal soleh yang naik ke langit. Mereka tidak punya kebaikan yang naik ke langit. Beda dengan orang yang beriman. Orang yang beriman memiliki amalan soleh yang naik ke langit ucapan-ucapan yang baik naik ke langit maka ini menunjukkan kata Imam Syafi'i bahwa langit menangisi kematian orang soleh. Berarti orang yang tidak beriman kematiannya tidak ditangisi oleh langit oleh Allah. Maka pemahaman kebaikannya adalah berarti orang yang beriman kematiannya ditangisi oleh langit. Emang kalau langit nangis gimana Ustaz? Hujan yang berat Berarti ya tiap ada orang soleh meninggal hujan gitu nangis enggak juga kita serahkan semuanya kepada Allah bagaimana caranya hanya Allah yang tahu Bapak dan Ibu sekalian Latih di Islam Nazar Allah Sampai-sampai yang ada di langit dan di bumi memohonkan ampunan untuk orang yang menuntut ilmu dan yang memiliki ilmu. Kemudian ya, ilmu ilmu Allah berupa Al-Quran dan Hadis adalah merupakan warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warisan Rasulullah yang luhur sudah sholat isya. Oh iya. Baik, setelah sholat isya, insya Allah kita lanjutkan sebentar kemudian akan dijawab. Ini suaranya jelas nggak sih? Jelas ya. Baik.